wa iyyakum Kajian kita pada Pertemuan kali ini adalah membahas tentang keutamaan mempelajari tauhid ya, keutamaan belajar tauhid. Di mana pembahasan kita ini adalah pembahasan yang sangat agung ya ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Pembahasan yang menyangkut keselamatan atau sebaliknya kesengsaraan kita baik di dunia maupun di maupun di akhirat. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kajian kita di pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk bisa kita fahami untuk bisa kita cerna, kita tadaburi dan lebih penting lagi adalah untuk kita untuk kita amalkan. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah jami'an. Kita tahu keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali ya dalil dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa? tentang keutamaan menuntut menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Allah lapangkan jalan untuk kita semuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati kita untuk memilih jalan apa ikhwanana menuntut menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempelajari ilmu beberapa derajat. Maka sungguh ya satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semuanya. Kesempatan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang menuntut ilmu yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semuanya. Padahal kita tahu bahwa derajat Surga Allah Subhanahu wa taala itu amat mulia. Satu derajat dengan derajat di atasnya itu seperti ya, kita melihat bintang-bintang yang ada di langit. Ya, jarak satu derajat dengan derajat yang ada di atasnya jauh sekali. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka-mereka ini yang menuntut ilmu, yang beriman dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala darajat ya beberapa beberapa derajat di atas yang lain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita semuanya. Ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk kemudian meniatkan diri kita untuk menuntut untuk menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya mengingatkan kita semuanya tentang jalan yang sedang kita tempuh ini yaitu menuntut ilmu man saqa tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila ila jannah barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu yaltamis ya ya itu kalau antum belajar bahasa Arab ya dari kata ya tamasa yalul mencari dengan sungguh-sungguh menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh ya ya yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Tidak ada kemuliaan dalam diri seseorang melebihi selamatnya dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala faqad faza, maka sungguh dia telah telah beruntung. Ya, keberuntungan yang tidak ada di atasnya yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jalan kita ini di mana kita menuntut ilmu, mencari ilmu agama ini yaitu qala Allah wa qala Rasulullah Ilmu di mana di dalamnya adalah perkataan Allah dan perkataan siapa? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini adalah sebagai wasilah bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam ke dalam surga. Karena berbeda sekali antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak ya, dengan orang yang tidak berilmu. Tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang orang yang tidak berilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman terhadap agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan menuntun orang ini untuk memahami untuk memahami agama ini, agama Islam. Dari hadis tadi, ikhwani wa akhwati fillah, Allah wa iyyakum memberikan motivasi besar kepada kita semuanya bahwa di antara tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang adalah orang tersebut berada di jalan ilmu. Barang siapa yang berada di atas jalan ilmu, menapaki jalan ilmu, maka itu merupakan tanda kebaikan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, yufakihu fiddin maka akan difahamkan, akan diajarkan kepadanya agama ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Itulah keutamaan menuntut ilmu. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah ya, yang selalu kita baca dalam sholat kita. Bahkan selalu kita ulang-ulang ya berkali-kali di dalam sholat kita kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ya kawan? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang jalan yang lurus. Jalan yang lurus tadi apa ya kawanana? Yaitu jalannya sirat dijelaskan setelahnya siratal ladina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Yaitu jalannya siapa? Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Para nabi, para rasul, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para syuhada dan para salihin. Itulah jalan yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya siratal ladzi an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, yaitu mereka semuanya, para nabi, para rasul, para sahabat, tiga generasi yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang terbaik, ya para ulama, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala serta orang-orang soleh. Itulah jalan yang selalu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tidak akan sampai kepada jalan tersebut kecuali dengan apa? Dengan ilmu kecuali dengan dengan ilmu dengan kita mempelajari mempelajari ilmu ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala waladhdallin dan juga bukan jalannya orang-orang yang orang-orang yang tersesat ad yaitu mereka orang-orang yang orang-orang yang tersesat yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan siapa? Orang yang tersesat itu orang-orang Nasrani ya. Bukan jalannya orang-orang Yahudi dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Apa perbedaan antara Yahudi dengan Nasrani dalam pembahasan ini ya ikhwani wa Ya. Ternyata orang-orang Yahudi mereka orang-orang yang berilmu, Orang-orang yang memiliki ilmu mereka orang-orang yang ya memiliki kelebihan ilmu akan tetapi mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka tidak mengamalkannya. Mereka tahu, orang-orang Yahudi tahu, orang-orang Bani Israel, ya. Mereka tahu semuanya bahwa akan diutus di akhir zaman seorang nabi dengan segala sifat-sifatnya mereka tahu di negeri mana akan diutus siapa para pengikutnya semua mereka tahu ya akan tetapi tatkala kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus mereka adalah orang yang pertama kali ya membangkang tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat ilmunya Waliyadzubillah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat demikian. Sedangkan yang kedua mereka orang-orang Nasrani kenapa mereka disifati dengan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena kebalikannya mereka mengamalkan, mereka rajin ibadah, rajin mengamalkan. Ya. Akan tetapi tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, tidak di atas dasar tidak di atas dasar ilmu sama sekali. Sehingga mereka sesat. Ya, dua eh, kelompok yang sangat berbeda, yang satunya hebat dalam masalah ilmu tetapi tidak mengamalkan. Yang satunya hebat dalam ibadah, di dalam beramal namun tidak atas dasar ilmu tapi atas dasar kebodohan itulah mereka orang-orang Nasrani Kan tapi kita juga bisa mengambil faedah dari ayat ini penyebutan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin jangan sampai terbayang oleh kita bahwa ini adalah khusus buat mereka orang Yahudi dan orang Nasrani. Bisa juga bahwa ayat ini mengena siapa? kaum muslimin. Tatkala mereka ya memiliki sifat seperti salah satu dari kedua sifat tadi, ya seorang muslim ya orang Islam ternyata ia mengetahui berilmu namun tidak mengamalkan waliyadzubillah ya atau mereka-mereka dan banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka beribadah beramal ya mereka merasa itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ternyata bagaimana ternyata tidak atas dasar ilmu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak atas dasar apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya, ya sehingga mereka pun terancam dengan ayat yang selalu kita baca tadi yaitu Khairil maghdubi alaihim Bukan jalannya siapa ikhwanana? Ya, orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan dan juga bukan jalannya orang-orang yang mengamalkan namun tidak atas dasar dasar ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum tentunya banyak sekali ya kalau kita bahas tentang keutamaan daripada daripada menuntut ilmu syar'i. Ya, itu cuplikan ya dari beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan kepada kita semuanya tentang keutamaan menuntut menuntut ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga wajib buat kita semuanya tatkala menuntut ilmu untuk bersabar ya. Karena kita sedang di atas jalan yang terbaik Kita bisa mengambil faedah dari surat Al-Asr ya. Wal asri demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia selalu dalam keadaan rugi. Ya, innal insana ditegaskan dengan inna, sesungguhnya. La, lam juga lam taukid, sungguh-sungguh ditambah lagi lafi khusrin ya dan itu masuk ke dalam lafaz yang e, nakirah yang menunjukkan menguatkan benar-benar dalam keadaan rugi yang serugi-ruginya illal ladina amanu kecuali adalah mereka siapa yang pertama mereka-mereka yang beriman wa amilus salihat yang kedua setelah beriman kemudian mereka beramal saleh kemudian watawasau bil mereka saling menasehati ya mereka saling menasehati di antara mereka watawasau bil dan yang keempat adalah watawasau bi as mereka saling berwasiat untuk bersabar Kaitannya dengan ilmu bahwa yang pertama tadi siapa yang tidak merugi? Yang pertama siapa? Ilallah amanu, mereka yang beriman, maka iman tidak akan sah. Iman tidak akan benar kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Di atas ilmu. Ya, keimanan kita tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan benar tidak akan membawa kebahagiaan kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kecuali dengan kecuali dengan ilmu, kecuali di atas ilmu keimanan tersebut. Berarti wajib buat kita semuanya untuk mempelajari ilmu sehingga menegakkan agama kita ini sehingga menjadikan agama kita ini benar. Ya, itulah yang wajib kita pelajari. Setiap muslim wajib untuk mempelajari ya seluruh perkara yang menjadikan agamanya ini tegak dan lurus ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ilmu tersebut wajib kita pelajari. Ya. Illal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman di atas ilmu tadi ya, tidak akan mungkin benar imannya kecuali dengan kecuali dengan ilmu. Wa amilus kemudian mengamalkan ilmu tersebut ya ilmu yang dipelajari segera diamalkan karena tidak ada faedahnya dan belum sampai kepada tujuan daripada menuntut ilmu sebelum kita amalkan kalau sekedar kita sampai pada ilmu, kita bisa mengetahui, kita bisa mencatat, ya kita bisa menghafalkan. Sampai di sini belum bermanfaat ilmu kita. Kalau hanya sampai di sini masih sama dengan siapa tadi? Ya, yang berilmu dan tidak mengamalkan tadi orang-orang orang-orang Yahudi atau kaum muslimin yang tidak mengamalkan ilmunya. Waliyatubillah. Ya. Kalau hanya sampai di sini maka tidak ada manfaatnya. Tetapi wa amilus Ya, setelah berilmu, setelah beriman, maka kemudian mengamalkan ya, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, inilah ya yang membedakan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam, dengan kaum muslimin. Orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Sebisa mungkin untuk diamalkan dalam berbagai perkara. Ya, apakah itu sifatnya wajib ataupun sunnah, ya kita berusaha untuk mengamalkan. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kata Nabi apa? Sebaik-baik amal adalah yang diamalkan terus menerus walaupun qalla, walaupun sedikit. Ya. Antum tambah ilmunya sedikit demi sedikit. Tapi dibarengi dengan terus diamalkan luar biasa. Subhanallah dan itulah yang diinginkan Islam ya di mana kita akan mendapatkan jalan yang terbaik ketika kita mengamalkan dan istiqomah di atas amalan tersebut walaupun sedikit tetapi mampu untuk istiqomah ya mampu untuk terus-menerus menjaga amalan tersebut ketika sudah mampu ditambah lagi dengan amalan berikutnya Masya Allah ya setelah berilmu kemudian beramal maka masih ada ya tugas kita ikhwanana apa tugas selanjutnya? Kewajiban selanjutnya tadi watawasau bil Saling berwasiat, saling menasehati kepada kebenaran atau di atas kebenaran. Ya, mendakwahkan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita. Apa sih yang kita sampaikan kepada orang lain? Ya, yang kita sampaikan adalah ilmu yang sudah kita pahami dengan baik dan benar, maka itu kita sampaikan kepada orang lain. Tidak boleh kita menyampaikan ilmu kita sendiri tidak faham, Kita sendiri masih ragu, ya. Kita sendiri mungkin sekedar eh, mengetahui namun tidak faham dengan benar, ya. Bahaya. Bisa jadi bahkan menyesatkan. Akan tapi yang kita sampaikan adalah ilmu yang kita tahu. Ya Nabi mengatakan apa? Beli gua anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat satu ilmu sampaikan ya tentunya dengan hikmah ya di dalam menyampaikan ilmu dengan cara yang baik dengan cara yang hikmah dengan santun ya kita sampaikan kepada orang lain Ikhwani fillah jalla wa iyyakum kemudian setelah mengajak orang lain kepada ilmu tersebut, mendakwahkan ya kepada ilmu tersebut, maka yang keempat yang terakhir adalah watawasau bersabar dan saling berwasiat, saling menasehati dengan apa? Dengan kesabaran. Kesabaran atas tiga-tiganya tadi. Sabar di dalam iman, artinya dalam menuntut ilmu bersabar di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita tidak sabar, kita akan lepas dari mengamalkan ilmu tersebut. Kita sudah mengamalkan ilmu namun tidak bersabar, kita akan merasa berat. Satu saat kita akan merasa berat. Kita sholat malam, ya kalau kita tidak bersabar bisa jadi oh kok ternyata capek, ternyata kok ngantuk, ternyata begini. Banyak sekali. Kita harus bersabar. Ketika kita berpuasa sunnah misalnya, ya mungkin mampu seminggu dua minggu sebulan tapi kalau kemudian istiqomah di atas amalan tersebut bisa jadi ya artinya syaitan tidak akan mungkin ridho tidak akan tinggal diam pasti akan membisikkan banyak sekali bisikan-bisikan pada kita kalau kita tidak sabar ya akan lepas dari amalan tersebut ya oleh karenanya kita harus bersabar di dalam berilmu kemudian mengamalkan dan yang ketiga tadi untuk mendakwahkan menyampaikan pada orang lain itu pun butuh kesabaran. Ya. Karena tantangan, ya rintangan di dalam berdakwah, di dalam mengajak orang lain kepada kebaikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali tantangannya. Banyak sekali ucapan-ucapan miring ya, kritikan-kritikan yang tidak benar ya, cemoohan dan seterusnya. Maka tidak akan mampu kecuali kita harus kecuali kita bisa apa ikhwanana? Kecuali kita bisa bersabar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan empat jalan ini ya, semuanya membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala membutuhkan petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengambil jalan yang pertama yaitu untuk beriman, untuk berilmu kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan fillah, Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan sadat, ya, kemudahan dan ditutupi kekurangan-kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu di atas empat jalan tadi. Ya. Jangan sampai kemudian sudah mampu berdiri tegak di atas ilmu, di atas amalnya, di atas ya dakwahnya ternyata tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga luntur kemudian ya tidak lagi di atas jalan tersebut melihat sesuatu yang lain di luar dari empat perkara tadi mungkin lebih menggiurkan, lebih menyenangkan sehingga lupa dengan ya tujuan yang lebih utama dari semuanya yaitu berjalan di atas di atas ilmu. Tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan bahkan mungkin amalan yang paling ringan. Ya, amalan yang paling mudah. Betapa banyak ya di kalangan kaum muslimin yang sholat rawatib misalnya ya qabliyah, ba'diyah pada sholat lima waktu kita mudah tidak ya kawan? Asal kita mau istiqomah, mau bersabar mudah ya. Ya, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bagaimana? Banyak yang tidak mengerjakan. Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa sampai meninggalkan? Karena tidak mendapatkan kemudahan, taufik ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan hidayah, Berdoa dengan doa tadi ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca Al-Fatihah ya masing-masing dari ayat tersebut semuanya adalah memiliki makna yang agung, makna yang besar. Di antaranya ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu doa ya, ikhwanana wa akhwatillah. Ya, itu merupakan doa kita bukan sekedar ucapan kita, kebiasaan kita dalam sholat yaitu wiridnya, itu zikirnya. Ya, itu yang dibaca dalam sholat tidak. Bukan sekedar kebiasaan, tapi benar-benar ketika kita membaca itu kita sedang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk ihdina. Untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya. Sehingga benar-benar ketika kita mampu sholat dengan baik dan benar diantaranya memang kita memahami apa yang ada dalam bacaan sholat kita dan bukan sekedar bacaan bukan sekedar wirid ya bukan sekedar dikir yang kita ucapkan sah sholatnya bukan tetapi kita memahami semuanya yang bermakna doa kita bersungguh-sungguh ketika mengucapkan tersebut ya ketika kita mengucapkan Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengetahui makna yang besar dalam makna bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam. Ya. ar rahman ar Rahim, sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya masuk di dalam hati kita. Maliki Yaumiddin. Ya, kita ingat bahwa Allah adalah raja yang menguasai di hari akhir. Kita ingat dengan kehidupan akhirat Ya. Subhanallah, ini semua adalah ada di mana? Di dalam di dalam salat kita. Ya. Kalau itu bisa kita laksanakan dengan baik, benar-benar kita mampu menegakkan salat ya. Maka dari Al-Fatihah saja kita sudah bisa mendapatkan faedah yang besar. Sampailah kita kepada inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat mencegah seseorang dari fahsya, dari kekejian, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang kotor, yang jorok. Wal mungkar dan perkara yang mungkar yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu bisa kita dapatkan kapan ya ikhwani wa akhwati fillah? Ketika kita ya mampu menegakkan salat dengan baik dan benar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum kembali kepada pembahasan kita ilmu yang akan kita tuntut, ilmu yang paling mulia, yang paling syarif ya asraful ulum. Ilmu yang paling mulia yaitu ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Itu adalah ilmu yang paling mulia karena yang kita pelajari adalah zat yang paling mulia. Di dalam tauhid tersebut apa yang kita pelajari akhwani fillah wa akhwati fillah? Yang kita pelajari adalah zat yang maha mulia, zat yang memiliki semuanya. Zat yang menghidupkan dan mematikan. Zat yang memberikan rizki Zat yang mengatur seluruh alam semuanya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tauhid ya kemuliaannya adalah apa yang dipelajari yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Sehingga tidak ada yang lebih mulia untuk kita pelajari melebihi apa yang Allah melebihi tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, perumpamaan ya dalam surat Al-An'am ayat 122 awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa minha Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang dahulunya mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya untuk berjalan di antara manusia apakah sama dengan orang yang berjalan di atas kegelapan di mana dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut demikianlah orang-orang kafir tertipu dengan apa yang mereka amalkan Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya, bahwa orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa orang-orang yang beriman semua dari kita kana maitan dahulunya adalah mati. Ya, kita mungkin sekarang 20 tahun, kita 25 tahun ya, mungkin kurang dari itu. Berarti sebelumnya tidak pernah ada ya. 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu kita ini siapa? Ya tidak ada, mati. Tidak ada. Fa'ahyainahu kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidup ini karunia yang besar ya. Keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya ingat bahwa hidup kita ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kehidupan setelahnya yaitu kehidupan akhirat. Wa ja'alna lahu nuran. Setelah Allah hidupkan kemudian Allah berikan hidayah. Allah berikan cahaya. Ya Allah sebutkan di sini dengan nur. Nur itu apa? cahaya, artinya hidayah. Ya, din kita ini, agama kita ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran, yang tidak mengetahui Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hidup mereka? Ya mengikuti apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Ya, manusia ke sana ikut ke sana. Manusia meninggalkan ikut meninggalkan. Kenapa? Tidak memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya tersebut adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada orang tersebut sehingga dia yang bihi finnas dia berjalan di antara manusia dengan membawa apa? Dengan membawa cahaya. Jelas dia mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Ya. Mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek, dia tahu. Kenapa? Karena memiliki cahaya, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang membedakan kebaikan dengan kejelekan tadi. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan mereka kaman masaluhu fi zulumat Ya, apakah sama dengan mereka orang-orang yang berada dalam kegelapan, ya, zulumat itu jamak ya. Zulmah itu satu kegelapan. Kalau zulmat itu kegelapan yang banyak, berarti kegelapan yang bertumpuk-tumpuk ya. Itu sifat yang diberikan kepada mereka orang-orang kafir yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan di atas kegelapan. Ya, itulah kehidupan mereka. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tunjukkan kepada kita semuanya ilmu. Allah tunjukkan kepada kita semuanya cahaya yang menerangi kehidupan kita sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Laisa bi kharijin minha. Orang-orang kafir yang ada dalam kegelapan tersebut, bahkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk tadi, mereka tidak akan bisa keluar dari kegelapan tersebut. Ya. Kedalika zujina lil kafirina makamu ya'malun. Itulah amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir yang itu zuyin ya dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan itu adalah yang terbaik. Ya, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan mereka padahal mereka hakikatnya di atas kegelapan. Ya. Itulah syaitan ya yang senantiasa mengajak manusia kepada kejelekan, selalu menghiasi kejelekan-kejelekan tersebut, kemungkaran-kemungkaran tersebut menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang ya membuat mereka bahagia dengan kegelapan-kegelapan tersebut. Ya. Perhiasan atau dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kegelapan tersebut seakan-akan itu adalah ya yang terbaik bagi mereka orang-orang kafir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membedakan ya antara cahaya dengan kegelapan. Mengetahui mana cahaya mana mana kegelapan. Karena masing-masing dari orang-orang yang di atas cahaya dengan orang-orang yang di atas kegelapan tadi mungkin sama-sama merasa itu adalah kehidupan yang membahagiakan. Karena tidak ada satu makhluk pun ya kecuali semuanya akan berusaha untuk mendapatkan apa? mendapatkan kebahagiaan. Namun sebagian mendapatkan hidayah, sebagian tidak. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 9 Allah Ta'ala berfirman Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatim bayinat Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur Wa innallaha bikum lar'ufur rahim dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas ya ayat yang bayinat, ayat-ayat yang yang jelas untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menyebutkan bahwa tujuan dari itu semuanya adalah liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur untuk mengeluarkan kalian semuanya dari kegelapan menuju cahaya menuju jalan yang terang benderang. Bahwa ilmu yang kita pelajari terlebih lagi adalah ilmu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu akan mengeluarkan kita semuanya dari kebodohan, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sehingga tidak ada keraguan di atasnya ini benar ini salah. Ya, ini hak ini batil. Tidak ada keraguan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam ayat ini bahwa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk mengeluarkan kita semuanya dari kegelapan, dari ya dari kejelekan menuju cahaya dan kebaikan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Kita bisa lihat ya beberapa ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tauhid adalah ilmu yang pertama kali wajib kita pelajari ilmu yang wajib kita amalkan dan ilmu yang wajib kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain yaitu ilmu ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga ya, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat ya. Tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, afwan tauhid rububiyah dulu ya. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, yang mengatur itu makna daripada tauhid rububiyah. Dan ini diimani oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, kalau kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka semuanya beriman kepada Allah dengan iman apa? Rububiyah. Mereka mengakui itu semua bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan semuanya, mengatur, ya. Mereka iman terhadap itu semuanya. Sedangkan tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah yaitu mentauhidkan Allah di dalam beribadah menjadikan ibadah hak ya satu-satunya yang berhak atas ibadah tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ibadah kecuali itu hanya untuk siapa ikhwanana hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perbuatan kita, bahkan mungkin ya amalan hati kita. Maka itu semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ya meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut, tidak ada yang menyamai. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak atas nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Itu disebut dengan tauhid al-asma was sifat yaitu menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam serta menafikan ya menolak nama-nama dan sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Apa artinya, ikhwan akhwat? Ya, liya'budun kecuali untuk beribadah liya'buduni. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Tafsirnya adalah liwahiduni. Ya. Adalah untuk mentauhidkanku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tahu makna tauhid yang agung di sini bahwa seluruh ciptaan ini dan di antara ciptaan yang besar adalah jin dan manusia. Di antara makhluknya yang berkewajiban untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia maka tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seluruh ciptaan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah dalam rangka agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rizki atau memberikan makanan. Inna Allah huwa dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ya kekuatan yang kokoh. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ya. Ini keutamaan daripada tauhid. Kita memahami makna tauhid dengan benar dari ayat ini bahwa tauhid adalah tujuan daripada diciptakannya jin dan manusia. Tidaklah Allah menciptakan kita, tidaklah Allah menghidupkan kita, ya, kecuali dalam rangka ya agar kita mentauhidkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? An i'budullaha wastanibut taghut Tujuannya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ketika Rasul Allah utus kepada setiap umat tadi dalam rangka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan tauhid, maka ada sebagian mereka yang Allah berikan hidayah dan ada sebagian yang lain mengikuti kesesatan. Ya, ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa adanya semua nabi dan semua rasul adalah dalam rangka apa? Mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak manusia, mendakwahkan kepada manusia, menyampaikan kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kelompok di sini di hadapan dakwahnya para nabi dan para rasul. Ya. Ada mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari Kelompok yang pertama itu yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya mendapatkan kemudahan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas hidayah. Atau yang kedua, kelompok yang kedua, wa minhum man haqqat alaihi mudallalah Dan di antara mereka ada yang memilih jalan kesesatan. Setelah jelas padanya dakwahnya para nabi dan para rasul, mereka mengajak manusia semuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.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 diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya mendakwahkan apa? Mendakwahkan la ilaha illallah. Ya. Semua nabi dan semua rasul mendakwahkan La ilaha illallah Tidak ada ilah Tidak ada sesembahan yang hak Yang benar kecuali siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Inti daripada dakwah para nabi dan para rasul Ya perkara pokok yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak Allah yang paling besar dan hak manusia yang paling besar Allah menyebutkan di dalam surat ya Al-Isra ayat 23 surat Al-Isra ayat 23 Allah Ta'ala berfirman وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua kedua orang tua. Tafsir dari ayat ini ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama menjelaskan ibadah kepada Allah, yang kedua menjelaskan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dua-duanya adalah hak yang terbesar ya kewajiban yang terbesar yang pertama adalah hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban terbesar manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah ta'budu illa iya Ya. Yaitu mentauhidkan Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada ya hak yang satu ini yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah lanjutkan ya dalam ayat ini selanjutnya menjelaskan wabil walidaini ihsana. Ya, dan agar berbakti, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa kaitannya dengan tauhid tadi? Setelahnya kemudian dijelaskan berbakti kepada orang tua ternyata itu menjelaskan hak yang paling besarnya manusia itu haknya siapa? Ya, haknya kedua kedua orang tua kita. Ya, tidak ada manusia yang paling berhak Paling besar haknya melebihi siapa? Haknya kedua kedua orang tua. Ya, kecuali nanti kemudian dikhususkan dengan dalil yang lain ya. Seperti seorang istri, maka hak yang terbesarnya ketika sudah bersuami itu siapa? Suaminya ya dijelaskan dalam dalil yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Lau anna uh, ahadan lau umira ahadun an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha ya kalau seandainya saya diizinkan ya untuk mengatakan bahwa manusia boleh sujud kepada orang lain maka akan saya perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Ya, ini kan dikhususkan dengan dalil yang lain bahwa ketika sudah bersuami maka hak yang terbesarnya adalah hak siapa? Hak suami. Ketika bertabrakan antara haknya orang tua dengan haknya suami, tabrakan tidak bisa disatukan. Maka mana yang didahulukan ya Ya haknya suami, baru kemudian haknya orang tua. Kalau tidak bisa ya. Jadi secara umum bahwa hak manusia yang terbesar adalah siapa haknya? Kedua orang tua. Ini dijelaskan dalam satu ayat ketika menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kemudian setelahnya hak manusia yang paling besar dan hak Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ta'budu illa iya. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah, itu makna tauhid. Ya, jangan dijadikan ibadah kita baik itu perkataan kita, perbuatan kita, ya, ucapan dan amalan hati kita kecuali itu semua adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum yaitu ucapan setiap nabi dan setiap rasul kepada umatnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ya 59 demikian juga di ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapannya setiap nabi dan setiap rasul kepada umatnya ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh apa ucapan mereka kepada umatnya kepada kaumnya setiap nabi dan rasul mengucapkan ya qaumi wahai kaumku wahai umatku ubudullah ya sembahlah Allah beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Sungguh kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dakwah dari setiap nabi dan rasul, seruan setiap nabi dan rasul kepada umatnya, kepada kaumnya ya wahai kaumku wahai umatku ya sembahlah Allah saja sesungguhnya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum Selanjutnya di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidalika umirtu wa ana awalul muslimin Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya salatku Kurbanku Atau sembelihanku Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rabb semesta alam la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa bidzalika umirtu dan atas dasar inilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ana awwalul muslimin dan akulah ya orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum tauhid yang ada di dalam ayat ini bahwa perkara-perkara yang besar tadi tujuannya tidak lain adalah lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, kurbanku ini memberikan contoh dari beberapa ibadah yang ada dari seluruh ibadah yang ada. Di antara ibadah yang besar tersebut adalah salat dan menyembelih ya, berkorban. Kemudian hidup dan matiku. Ya, hidup dan matiku. Karena kehidupan seorang muslim itu kehidupan yang berlanjut ya, mati dari kehidupan dunia. Namun setelahnya apakah mati dan tidak ada lagi setelahnya kehidupan tidak? Berpindah dari apa? Dari kehidupan dunia menuju kehidupan kehidupan akhirat. Ya, itulah perpindahan alam yang kita alami ya dari alam kandungan itu yang pertama yang kita alami di perut ibu berpindah ke alam dunia. Bagaimana kehidupan tatkala kita di alam ibu ya kita tidak tahu. Berbeda dengan alam dunia. Ya, kita berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia kita pun kemudian mati ya hidup dan matiku. Kemudian kita mati. Kita berpindah ke alam mana ya, Saudara? ke alam kubur ya. Kita berpindah ke alam kubur, ke alam barzah. Di sana pun kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Sebagaimana dunia ini berbeda dengan kehidupan di alam di alam kandungan ibu. Ya, kita berpindah ke alam di ke alam kubur. Dari alam kubur kita pun berpindah selanjutnya setelah hari kebangkitan ya seluruh manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpindah dari alam kubur, alam barzah, kita berpindah ke alam apa ikhwanana? Ke alam akhirat, ya. Disitulah semua manusia dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian setelah mereka akan hidup di alam akhirat setelah menjalani ya hisab dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menanti hisab Allah Subhanahu wa taala kemudian amal mereka akan ditimbang di mizan ya dan kemudian mereka harus melewati sirat ya mereka akan mendapatkan catatan amalan mereka masing-masing dan kemudian mereka melewati jembatan penyeberangan atau sirat dari situlah kemudian terbedakan antara penduduk surga dengan penduduk neraka dan itulah kehidupan akhirat maka baik hidup maupun mati hidupku dan matiku artinya kehidupan duniaku maupun kehidupan akhiratku apa lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rob semua alam Ya Ini makna tauhid yang agung Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Bahwa tujuan dari kehidupan kita Ya, tujuan hidupnya kita di dunia ini adalah lillahi rabbil alamin. Bahkan hidup dan matinya kita semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ya wa bidzalika umirtu dan inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku wa ana awwalul muslimin dan akulah ya orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum Selanjutnya kita lihat Eh, beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah hadis Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muad Ya Muad hal tadri ma haqqullah ala ibadihi Wahai Muad Apakah kamu tahu apa itu haknya Allah atas hamba-hambanya? Qala qultu maka aku katakan, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang a'lam yang lebih mengetahui. Itu jawaban sahabat siapa Mu'ad bin Mu'ad bin Jabal ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kalau setelah meninggalnya Rasulullah boleh nggak kita ucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah dan rasulnya yang lebih tahu atau cukup Allahu a'lam? Ikhwan fillah mana ucapan kita kalau ditanya sesuatu kita tidak tahu kita bilang apa? Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam? Kita bilang Allahu a'lam ya. Secara umum seperti itu. Ya, kita ucapkan Allahu a'lam. Akan tetapi yes e, dijelaskan oleh para ulama, boleh mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam itu dalam perkara yang jelas yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu diperbolehkan mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam tentang kaitannya dengan ayat dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi yang jelas itu adalah ilmunya juga diilmui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh ya kita mengucapkan Allahu wa Rasuluhu alam. Tapi dalam perkara-perkara ya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ucapkan apa? Allahu alam. Wallahu alam. Ya. Yeah. Baik, ketika Muad bin Jabal ditanya tentang hak Allah, ya, atas hambanya Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam Qala haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a Dijawab oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar hamba-hamba ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini adalah hak siapa ikhwani fillah wa akhwati fillah wa iyyakum hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah kewajiban kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala kewajiban terbesar kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik ya sedikit pun kepada siapapun. Ya, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terbesar kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah mulai panas kayaknya ya. Bisa dinyalakan. Gak apa-apa ya, suara yang depan ya, gak kedinginan ya. Ya. Atau mati? Baik. Ya. gak apa-apa, kita lanjut ya, Pak. Tadi kan kita harus bersabar dalam menuntut ilmu ya. Baik. Alhamdulillah ya sampai. Itu jawaban Rasulullah SAW ketika Mu'ad mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab itu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya thumma sara sa'atan thumma qala Kemudian kami pun berjalan lagi dan kemudian dilanjutkan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya Mu'ad hal tadri ma hakul ibadi 'ala Allah idza fa'aluhu Wahai Mu'ad ya apakah engkau tahu apa itu hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala jika hamba tersebut melaksanakannya, menegakkan tauhid, melaksanakan tauhid, ya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya jawab sama. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a ya bahwa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala jika mereka mentauhidkan Allah jika mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, an la yu'adziba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba tersebut man la yusyriku bihi syai'a yaitu yang tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini balasan bagi siapa ikhwan ini wa akhwati fillah Allah wa iyyakum. Orang yang menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan seluruh ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi menjamin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azza wa Selanjutnya hadis yang lain hadis Utban bin Malik radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shalah Babul Masajid fil Buyut ya dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid bab rukhsah fi takhalluf 'anil jamaah bi uzrin apa sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya potongan dari hadis tersebut bunyinya adalah fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan dari dalam hatinya yang paling dalam. Ucapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang mencakup la ilaha penafian penolakan dari semua ilah semua sesembahan illallah yaitu penetapan bahwa sesembahan hanya satu yaitu siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala Ya sering kita dapatkan ya, ikhwan kalimat wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ikhwan? Ya, ini tidak ditakwil ya, tidak diselewengkan. Maknanya ya demikian. Bahwa nikmat yang terbesar di surga Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada apa? Memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Subhanallah ya bagaimana seseorang yang rindu dengan keluarganya yang sudah lama tidak berjumpa rindu dengan ya mungkin sahabatnya yang lama tidak berjumpa bahagia tidak ketika berjumpa ya bahagia sekali bisa dibayangkan bagaimana kebahagiaan yang tidak ada di atasnya kebahagiaan bahkan kenikmatan tidak ada yang lebih nikmat ya keutamaan tidak ada yang lebih keutamaan ini yaitu memandang apa Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dilihat oleh siapa? Mereka-mereka ahlu ahlu surga, ahlul jannah. Hanya penduduk surga yang bisa memandang siapa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan itulah nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. maka orang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyentuh hamba ini. Siapa? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ia mengharapkan apa? Untuk dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ya dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala diharamkan dari neraka, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya tentunya ayat dan hadis yang disebutkan tadi itu adalah sebagian daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Artinya kalau seorang yang belum mempelajari agama ini atau baru mau mulai mempelajari agama ini, apa yang pertama kali dipelajari ya kawan? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ketika dia kemudian mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun, maka dalam keadaan apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang hanya punya kesempatan mungkin dua jam, tiga jam setelah itu meninggal misalnya, dan dia tahu hadis ini misalnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya dari dalam hatinya yang paling dalam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya neraka misalnya. Dia tahu hadis ini, faham hadis ini, kemudian dia amalkan. Ya, dia ucapkan, dia ketahui makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar, yang hak, kecuali hanya kepada hanya Allah Subhanahu wa taala dia, dia ucapkan mengharapkan ridha Allah kemudian dia meninggal misalnya apa keadaannya ikhwan insyaallah taala ya sebagaimana dalam hadis tadi diharamkan dari neraka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala subhanallah ini apa keutamaan apa keutamaan mempelajari tauhid ya dari ilmu yang kita pelajari dari tauhid tersebut kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita dan alhamdulillah tauhid bukan perkara yang sulit. Ya. Ada banyak ilmu itu yang sulit kita pelajari ya. Kalau antum belajar ilmu umum apa? Ada matematika, ada fisika, ada kimia, pokoknya sulit ya. <laughs> iya. Tetapi kalau tauhid tidak demikian, bahkan orang yang mungkin uh, tingkatan ilmunya pun atau intelijennya mungkin ya intelijensinya mungkin rendah bisa Insya insyaallah pelajari tauhid ya dengan kita katakan bahwa la ilaha illallah adalah pembeda antara seorang muslim dengan kafir bahwa la ilaha illallah adalah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga ya bahwa la ilaha illallah yang menjadikan seseorang ya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga La ilaha illallah adalah sebab seseorang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Ketika kita sudah memasuki alam akhirat tadi ya setelah kita selesai dari alam barzah kemudian masuk ke hari kebangkitan setelahnya kemudian ya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan masing-masing kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita akan melihat timbangan amalan kita. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan manukisya yaumal qiyamah uzib. Barang siapa yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang detail, maka pasti dia akan binasa. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dipermudah di dalam hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di situ ada kesempatan-kesempatan yang mulia yang namanya syafaat. Ya, apa itu syafaat, ikhwan? Yaitu doa orang lain untuk memperingan ya dosa-dosa kita memperingan kalau dia mungkin berhak untuk masuk ke dalam neraka untuk memperingan adatnya itu namanya syafaat ya dan siapa yang paling besar syafaatnya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ternyata syafaat tersebut tidak akan diberikan kecuali untuk orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena syaratnya syafaat itu ada dua ya yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat sedangkan yang kedua adalah ridha Allah ya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan syafaat baru kemudian terjadilah syafaat ya orang yang memberikan syafaat diberikan izin oleh Allah sehingga dia mendoakan ya Allah berikan syafaat si fulan ya Allah berikan syafaat si fulan Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat ya <clears throat> surat-surat di dalam Al-Qur'an akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ya puasa akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat jadi banyak sekali kalau antum nanti pelajari di ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di ilmu tauhid akan kalian pelajari siapa-siapa mereka yang bisa memberikan syafaat. Ya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, banyak sekali mereka orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Maka syarat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada si pemberi syafaat ini baik itu nabi, Al-Qur'an, puasa, ya dan semua semua ibadah kita dan orang-orang yang memberikan syafaat diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan <coughs> memberikan syafaat. Tetapi syarat yang kedua adalah apa? Yang diberi syafaat agar syafaat tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harusnya masuk ke dalam neraka karena mendapatkan syafaat maka dia kemudian tidak jadi masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia timbangannya lebih berat kejelekannya. Tetapi dengan syafaat maka kemudian lebih berat pahalanya sehingga dia masuk ke dalam surga. Ya. Seharusnya dia kesulitan di dalam melewati jembatan penyeberangan surat tetapi dengan syafaat maka dia dipermudah untuk melewati jembatan tersebut. Maka syarat yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hak yang terbesar siapa? Terbesar Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain dosa syirik. Ini maknanya bahwa orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik tersebut ya maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat pasti dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ya tinggal dilihat apakah itu syirik kecil atau syirik besar Ya, kalau syirik besar yang tidak ada lagi alasan sehingga dia keluar dari Islam dengan syirik besar tadi, maka dia kekal di dalam neraka. Kalau tidak demikian, maka dia pasti masuk ke dalam neraka sesuai dengan dosanya dan kemudian ya, kalau dia masih muslim, masih belum keluar dari Islam, maka dia kemudian akan masuk ke dalam surga setelah bersih dari dosa-dosa syirik tadi. Ya. Itu keadaan orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Wa yakfiru maduna dari kaliman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Bagi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa selain syirik itu kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan kita mengetahui berbagai macam manusia, ikhwanifillah, kita yang sudah mempelajari sunnah, Ya, kita yang berada di atas jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak sampai kepada sunnah yang tidak sampai kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa karena tidak memahami perkara tersebut. Ketika mereka meninggal dalam keadaan demikian, kalau mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu kembali kepada Allah. Ya, bisa jadi yang secara zahir tadi mereka-mereka ini tidak di atas sunnah. Namun tidak sampai terjatuh ke dalam kesyirikan, ya. Dengan kasih sayang Allah, dengan ampunan Allah bisa jadi ya orang-orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari siapa? Dari kita bahkan. Ya. Sehingga ya menegaskan kepada kita semuanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ketika kita berbicara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya tauhid adalah keselamatan untuk kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hidup ya dalam kebahagiaan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kepastian, ya, hidup di atas akidah dan keyakinan yang kuat sehingga tidak terombang-ambingkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian meninggal sampai kemudian berpindah ke alam barzakh, ke alam akhirat. Dan di alam akhirat, di alam barzakh pun demikian keadaan orang-orang yang bertauhid. Kalau antum lihat ya hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan di alam kubur itu pertanyaan apa ya, Pertanyaan tauhid bukan? Pertanyaannya tauhid. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Pertama kali tauhid. Siapa Tuhanmu? Ya. Kemudian ma dinuka? Apa agamamu? Kemudian selanjutnya ya, man nabi yuka Siapa nabimu? Ini semua berkaitan dengan tauhid ikhwan fillah. Ya. Keselamatan kita di dunia maupun di akhirat ya tatkala di alam akhirat timbangan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan kita mengingat hadis di tokoh ya hadis kartu ketika seorang hamba merasa tidak punya amalan dibentangkan amalan 99 sijillah ya 99 catatan amal dia dan semuanya berisi kejelekan setiap catatan sejauh mata memandang ya maka dia merasa halak dia merasa binasa tidak ada amal saya ya semua dimasukkan ke dalam kifah ke dalam sisi timbangan ternyata tidak ada kebaikannya semakin kecil ya hati dia Ketika kemudian dimasukkan apa? Bitokoh, ya kartu catatan. Tertulis di dalamnya adalah apa yang dia amalkan yaitu la ilaha illallah. Kemudian dimasukkan dalam timbangan yang satunya, ya farajahat. Maka kemudian lebih berat apa? Bitokoh tadi. Kalimat tadi la ilaha illallah ternyata mengalahkan semua dosa-dosanya yang ada. Sehingga kemudian dia masuk ke dalam ke dalam surga. Ternyata penentunya ya keselamatan di alam akhirat tadi itu apa? Kembali lagi kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berbahagia dunia dan akhirat adalah orang yang menegakkan tauhid, orang yang mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ya orang-orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat ya. Demikian ikhwani fillah, anjani Allah yakum. Kajian kita di pagi hari ini, di siang hari ini mudah-mudahan kita fahami dengan baik ya dan kemudian mudah untuk kita amalkan dan kita sampaikan, kita ajak kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga kita. Kita ajak mereka semuanya untuk mempelajari, mengilmui tauhid pada Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkannya Allah Ta'ala a'lam bisawab ya ya tafadhal oh mau dian aja langsung ya oh ya tafadhal ikhwan ada kesempatan tanya jawab ya silakan kalau ada yang dipersilakan ya yeah. Ya agak sulit membacanya ini Pelan-pelan ya, sabar antum ya Sambil istirahat ya, dari tadi mendengarkan terus ya Ya Baik, yang pertama ikhwan fillah, sanallahu aliyakum ya. Sebelumnya syukran ya jazakumullah khair atas ikhwan dan akhwat yang sudah meneruskan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ya tambahan kajian kita di siang hari ini. Yang pertama apa arti kata tahta dirosa? ya istilah akademik ya syukron ya ini tahta dirosa itu artinya masih dipelajari ya tahta dirasatin itu artinya masih dipelajari, artinya belum sampai kepada kesimpulan apakah ini boleh atau tidak, apakah ini halal atau haram, ya. Apakah uh, ilmu yang benar adalah seperti ini atau seperti itu? Itu maksud daripada tahta tahta Rosah, ya. Artinya penulis belum sampai kepada satu kesimpulan yang uh, memberikan ilmu yang pasti ya sehingga tidak bisa uh, menyebutkan karena masih dipelajari. Atau kalau mungkin ustaz-ustaz yang lain mengucapkan wallahu alam ya ketika ditanya dan mungkin belum tahu, tidak punya jawaban yang pasti, maka dia mengatakan apa? Allahu alam ya, Allahu alam. Mungkin bisa menanyakan pada yang lain dan seterusnya ya. Kalau dalam tulisan sering ditulis adalah tahta dirasa. Baik. <clears throat> Selanjutnya Nah Selanjutnya adalah pertanyaan Apakah makna la ilaha illallah Arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah Sebagaimana banyak diketahui masyarakat ya Dan apabila makna Tuhan di situ ya ini termasuk makna la ilaha illallah yang tidak pas ya, yang tidak benar yaitu dengan menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ada tidak ikhwan? Ya. Artinya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ada tidak? Banyak sekali. Ya matahari disembah ya pepohonan disembah, bebatuan disembah, jin disembah, ya, bahkan binatang-binatang, bahkan binatang yang ya rendah sekali disembah banyak ya. Maka makna tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak pas. Ya, termasuk dari catatan pada pemaknaan yang tidak benar adalah itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tapi yang benar adalah tidak ada Tuhan yang benar. Ya, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang memahami hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, ya kalau dia pun menyembah selain Allah ya tidak salah. Kenapa? Karena diyakini bahwa Tuhan hanya satu tadi. Ya, sehingga orang-orang yang menyembah selain Allah tidak dianggap itu sebagai sesembahan, tidak dianggap sebagai Tuhan. Ya. Makanya yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Kemudian apa itu makna Tuhan ya? Tadi kita pelajari tauhid tadi. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat ya. Tuhan adalah yang berhak atas tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Itulah Tuhan. Ya, atau bahasa Arabnya adalah Rob ya atau ilah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada sebagian ya yang sering didengar di kampus itu pembagian tauhid menjadi tiga yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid mulkiyah. Ya. Dan tidak ada tauhid asma wa sifat. Pembagian tauhid menjadi tiga yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat ini diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita pelajari Al-Qur'an, kita pelajari tafsir Al-Qur'an ya secara mendalam, kita pelajari usul tafsir dan seterusnya, maka akan kita dapati bahwa dalam Al-Quran semuanya ketika menjelaskan tentang Tauhid, maka tidak lepas dari salah satu dari Tauhid tiga ini yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan itulah yang ada di kalangan salafus saleh. Sedangkan yang keempat atau yang ketiga dalam pertanyaan ini ya tauhid mulkiyah. Ya, mulkiyah, muluk itu artinya kekuasaan ya, tauhid kekuasaan atau pemerintahan ya. Ini adalah penamaan baru yang tidak pernah ada di kalangan salafus saleh. Ya. Penamaan tauhid yang baru yang mereka inginkan dari penamaan ini adalah menghalalkan apa yang mereka yakini, membenarkan apa yang mereka yakini. Ya, pada perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullahu jami'an. Baik, selanjutnya Mohon penjelasan hadis apabila Allah telah mencintai seorang hamba maka Allah akan menjadi penglihatannya akan menjadi pendengarannya. Ini hadis yang sahih ya kawan ya. Jika Allah mencintai hamba maka tidaklah seorang hamba kecuali penglihatannya adalah penglihatan Allah, ya ucapannya ucapan Allah, langkah kakinya adalah langkah kaki Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis tersebut kalau antum rujuk kepada syarah dari hadis tersebut ya dari para ulama bahwa itu menjelaskan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara keutamaannya adalah bahwa tidaklah dia melihat kecuali dengan melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berucap kecuali dengan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melangkahkan kakinya kecuali ya melangkahkan kaki kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menggerakkan tangannya kecuali ya gerakan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadis ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh anggota tubuh kita ini ya semuanya bergerak dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah apabila seseorang ya afan Ustaz apabila Allah tidak memerlukan hamba Lalu kenapa Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya disebutkan dalam hadis kalau seandainya seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hati dengan hati yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lah yang kusudari kafimul mulki syai'a Kata Allah dalam hadis kursi Maka ini tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali dan kalau seandainya seluruh manusia memiliki hati dengan hati terbaiknya manusia, maka itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hikmah dari syariat ini semuanya itu kembali kepada siapa ya, kawan? Ya, kembali kepada kita semuanya. Makanya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya. Kerjakanlah, amalkanlah. Karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan catatan kalian, sesuai dengan takdir kalian. Ya. Maka sesungguhnya syariat Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali untuk maslahat kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa turun dari surga Allah Subhanahu wa taala menuju bumi, menuju dunia. Ya, maka itu semua adalah ujian untuk manusia. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala adalah ujian bagi manusia. Apakah dia mampu untuk memikul amanah tersebut atau tidak? Apakah mampu untuk mengemban amanah tersebut ya atau tidak. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selain dari manusia dan jin itu banyak sekali dan mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita bertadabur ya memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala selain jin dan manusia bahwa langit dan bumi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terdengar ya matahari terlambat ya terbitnya, terlambat ya tenggelamnya tidak ada. Bintang-bintang demikian juga kita lihat bagaimana ya tata surya yang begitu rapi semuanya tunduk dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung dan langit ya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pepohonan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain jin dan manusia semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di langit Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya satu atau empat jari kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah Subhanahu wa taala yang begitu kokoh, yang begitu luas terpenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwa bumi kita ini dibandingkan dengan seluruh yang ada di langit yang kita lihat ini bagikan halakah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagikan cincin yang di letakkan di hamparan padang pasir yang luas, kecil sekali. Demikian perumpamaan langit yang pertama, langit yang kita lihat dibandingkan dengan langit yang kedua. Langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua seperti halakah seperti cincin yang diletakkan di hamparan ya padang pasir yang begitu luas, kecil sekali. Demikian perbandingan dengan langit yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam sampai langit yang ketujuh. Ya. Di atasnya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya lagi ada ars Allah Subhanahu wa taala dan itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ars Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas ars. bersemayam di atas ars Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Subhanallah, kalau keadaannya demikian, kita bagian dari bumi ya. Manusia dan jin itu bagian dari bumi karena jin pun ketika menjadi setan yang menjadi jin kalau sudah keluar dari tabiatnya maka dia akan menjadi setan. Sudah ingkar, durhaka maka menjadi disebut dengan setan. Ketika dia ingin mencuri berita saja itu kemudian ya dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya bintang-bintang dengan meteor, mereka terbakar, mereka mati. Tidak sampai mereka ke langit yang pertama saja tidak akan sampai. Yaitu jin dan manusia semuanya kufur, maka apakah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak ada. Ya, sungguh kita ini yang sangat kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala yang amat lemah, inilah ya yang sangat membutuhkan membutuhkan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terakhir ya Ustaz manakah yang lebih berhak atas harta kita yang dalam waktu bersamaan yang butuh tetangga terdekat dan kerabat dekat ya. Artinya bertabrakan ya antara kebutuhan e, tetangga terdekat dengan kerabat dekat gitu ya. Mana yang lebih didahulukan gitu ya. Mudah-mudahan tidak tabrakan ya. Mudah-mudahan bisa lah diatur ya sehingga bisa dijamak kalau dalam kaidah al-jam' aula min tarjih ya. Menjamak itu lebih diutamakan daripada ya menguatkan salah satu dan meninggalkan salah satu yang lain ya. Kalaupun harus terjadi ya antara keluarga dengan tetangga yang terdekat mana yang lebih didahulukan maka ini sudah masuk ke dalam istihad ya mana kita lihat pertimbangan kita ya dengan istihad kita mana yang lebih membutuhkan mana yang lebih mendesak itu yang kita kita berikan karena kalau kita berbicara tentang hak seperti ini ada tiga ya ada hak tetangga ada hak muslim dan ada hak kerabat atau hak keluarga ya kalau seseorang itu sudah itu tetangga kita ya dia juga seorang muslim dan dia juga kerabat kita maka dia punya tiga hak tentunya dia lebih berhak dari yang lain ya atau seorang tetangga dia muslim dan dia sebagai tetangga maka dia punya berapa punya dua hak hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim atau bukan tetangga bukan kerabat muslim jauh ya dia punya satu hak hak apa hak sebagai seorang muslim saudara muslim kita ya atau ada orang kafir dan dia tetangga kita dia punya satu hak yaitu hak sebagai sebagai tetangga kalau ini bertabrakan ya tadi kita lihat kalau ada yang punya tiga hak tentunya lebih utama dari yang punya dua hak ya yang punya dua hak lebih utama daripada yang punya satu hak sama-sama satu maka kita lihat maslahat dan motorotnya mana yang paling ya rajin yang paling baik yang paling bisa diutamakan itu yang kita yang kita berikan. Masya Allah borong sekali ini ya Ada tiga pertanyaan Baik masih ada waktunya Sedikit lagi ya Baik Saya ambil satu ya karena banyak sekali Saya yang paling atas Kayaknya paling penting ini buat penulis Bagaimana kedudukan hadis di toko Ya derajatnya Apa bisa dipahami oleh orang e, Dalam hadis tersebut Tidak melaksanakan syariat Allah Seperti sholat, puasa kecuali hanya amal hati saja ya. Yang anak ketahui hadis tersebut adalah hadis uh, yang bisa diamalkan ya. Masyhur sekali di kalangan para ulama ya, antara sahih dengan hasan ya. Saya belum uh, merujuk ya. Tapi jelas itu hadis yang bisa diamalkan dan hadis yang uh, masyhur di kalangan para ulama menjelaskan tentang hadis di tokoh sehingga sampai diberi julukan hadis di tokoh yaitu hadis kartu ya. Kemudian Eh, bagaimana dengan orang yang melaksanakan yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang saya sampaikan bahwa kita ada yang namanya daerahul Islam. Ya, batasan di dalam Islam, kolong Islam. Selama seseorang belum keluar dari kolong tersebut maka dia dikatakan muslim. Ya. Jadi jelas pembedanya ini muslim, ini kafir. Kalau sudah keluar dari kolong Islam tadi maka dia kafir. Tetapi selama dia di dalam kolong Islam tadi maka dia seorang seorang muslim. Dan inilah yang membedakan firqah-firqah atau kelompok-kelompok di dalam Islam yang disebutkan oleh Nabi dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Maka 72 ini adalah mereka-mereka yang masih dalam kolong Islam tadi. Ya, masih dalam daerahul Islam. 72 golongan tadi adalah kelompok-kelompok yang masih muslim. Ya, sehingga dia harus masuk ke dalam neraka setelah kemudian habis dosanya, maka dia akan masuk ke dalam surga karena dia masih Islam, masih muslim. Ya. Kemudian dalam kolom tersebut ada yang lebih khusus lagi yaitu kolom mukmin, iman yang itu derajat lebih tinggi lagi daripada Islam. Ya, itu dalam kolom Islam tadi. Di dalam kolom iman lagi masih ada yang derajat lebih tinggi lagi yaitu apa? Ihsan ya, sebagaimana hadis Jibril ketika datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Selama belum keluar dari daerah Islam tadi maka dia masih muslim. Kalau demikian keadaannya maka hadis di topah tadi berlaku. Hadis di topah tadi berlaku kepada semua muslim. Ya, berlaku kepada kepada semua muslim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tatkala memiliki la ilaha illallah dengan baik dan benar, maka itu berlaku. Ya. Namun kalau dia sudah keluar dari Islam, maka dia sudah menjadi kafir dan orang kafir adalah kekal di dalam kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya itu dia orang kafir yang sudah keluar dari ya daerah Islam tadi. Pertanyaannya adalah mereka-mereka yang meninggalkan, yang tidak melaksanakan syariat Allah, tidak sholat, tidak puasa, dan yang lainnya. Ya ini kembali kepada uh, pembahasan para ulama tentang perkara tersebut. Orang yang meninggalkan sholat apakah dia kafir atau tidak? Ketika meninggalkan sholat dalam keadaan bermudah-mudahan, meninggalkan sholat ya karena malas-malasan, meninggalkan sholat karena memang mengingkari kewajibannya sholat. Ini semua hukumnya beda-beda. Ya. Selama dia masih muslim maka dia masih berhak untuk mendapatkan keutamaan dari hadis di tokoh tadi. Namun ketika dia sudah keluar dari Islam, ya, maka dia adalah ya tidak berhak lagi untuk mendapatkan keutamaan dari hadis di tokoh tadi dan firqah dalam din kita yang menisbatkan kepada Islam banyak dan bahkan sebagian sudah keluar dari dari Islam wal mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan ya kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan dalam diri kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk istiqomah mempelajari tauhid kemudian mengamalkannya serta mendakwakannya kepada orang lain dan dalam keadaan kita ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.